بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita Dari kitab Situ Durar Kita insyaallah masuk bab yang kedua Itu al Sulthani At-tariqu wahidun Bab ini menjelaskan tentang bahwa jalan itu hanya satu dan satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Ta'ala hingga di janahnya kelak adalah jalan Islam yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bab ini menjelaskan kepada kita bahwa jalan menuju Allah tidak berbilang tidak dua, tidak tiga, tapi hanya satu dan satu-satunya adalah jalan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin telah kita baca kalimat awal dari Syekh Abdul Malik Hafizallahu Ta'ala Antum nyimak enggak? Dan bapak kitabnya berapa orang? Yang nyimak kitabnya berapa orang? Tuh Wa terus yang lain? Enggak. Kemarin telah kita sampaikan bahwa jalan yang menjamin kenikmatan itu nikmat Islam adalah hanya satu. Tidak berbilang. Lian Allah kata bal falah lihis bin wahidin dan Allah telah menetapkan bahwa al-falah kemenangan hanya untuk satu hisab yaitu Hizballah. Ulaika Hizballah. Ala inna Hizballahi umul muflihun. Mereka telah Hizballah dan ketahuilah sungguhnya Hizballah mereka adalah orang-orang yang akan beruntung. Hizballah adalah orang-orang yang mereka memiliki loyalitas yang penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mereka memiliki loyalitas yang penuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah al-mukminun, orang-orang mukmin yang juga mereka memiliki wala kepada kaum mukminin. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raqiun wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisballahi humul ghalibun. Sehingga hisballah adalah mereka yang benar-benar memberikan walaknya hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka memberikan walaknya kepada kaum mukminin sehingga mereka yang tidak memberikan walak kepada Allah tidak mentauhidkan Allah tidak itibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak memberikan loyalitas kepada kaum mukminin mereka hakikatnya bukan Hizbullah walaupun nama mereka adalah Hizbullah hakikatnya mereka adalah Hizbus Syaitan ini partainya syaitan kelompoknya syaitan wa mahma bahasna fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam falan tajida tafriqal ummah ila jama'atin wa tas eh, eh, wa tasiba biha fitaktilat ila matmuman dan betapapun Anda membahas mencari pembahasan mencari-cari ayat mencari-cari hadis maka Anda tidak akan mendapatkan hal yang berkaitan perpecahan umat menjadi jamaah-jamaah, menjadi tahsib, menjadi berhisab-hisab, yaitu menjadi kelompok-kelompok kecuali semuanya Quran dan Sunnah pasti datang dalam keadaan mencelanya. Tidaklah bicara tentang hisap, tentang kelompok, tentang jamaah-jamaah, kecuali Quran dan hadis pasti mencela kelompok-kelompok tersebut. Dan bahkan Allah menyerupakan tindakan membuat kelompok-kelompok adalah termasuk perbuatannya kaum musyrikin. Walataku takunu musyrikin. Jangan kalian seperti keadaannya orang-orang musyrik. Minal ladina faraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok Kullu hisbin bimaladaihim farihun yang setiap kelompok mereka berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Qonibillah al-muslimun al-mu'minun hisbullah mereka hanya berbangga dengan Islam. Berbangga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat terbesar adalah Islam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah maka silahkan kalian bergembira karena hal itu lebih baik dari dunia dan seisinya fadlullah wa rahmatuh yang ayat ini bicara sebelumnya adalah Al-Qur'anul Al Karim yang secara umum nikmat yang paling memberikan jaminan keselamatan bagi seorang muslim adalah keselamatan dia. Berbangga dengan Islam. Jadi berbangga dengan kitab dan sunnah. Bukan berbangga dengan kebanggaan-kebanggaan jahiliyah. Adapun berbagai macam kelompok yang membuat kelompok-kelompok yang ada. Kalau kelompok itu hanya sekedar untuk sebuah kegiatan dakwah, kelancaran dakwah mesti diatur dengan baik-baik. Ada yang bagian mencari ustadz, ada yang mencari donasi, ada yang mencari bagian IT, ada bagian sehingga dia terus demikian rupa sehingga dakwah itu rapi, bagus, lancar, baik, teratur, tertib, nggak ada masalah. Tapi kalau dia kelompok itu mengarah kepada hizbiyah, fanatisme kelompok, standar benar tidaknya itu adalah pada kelompoknya, yang kalau bukan kelompoknya bukan kawan, yang sekelompok dengan dia kawan, maka ini sudah sudah menjadi sebuah hizbiyah. Kebenaran itu ada pada kelompoknya. Sehingga kebanggaannya bukan kebanggaan Islam. Walaupun dari kelompoknya Walaupun tanpa dalil, tanpa hujah, tapi itu fatwa kelompok pasti hak dan benar. Walaupun dengan Quran, dengan hadis ilmiah saga dipertanggungjawabkan bisa total bukan kelompoknya enggak ini penyakit hizbiyah dan tidak layak dimiliki seorang muslim karena Islam itu ditegakkan dengan hujah liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin agar yang mau binasa binasa dengan hujah setelah jelas setelah gamblang setelah terang tentang penjelasan kebenaran yang mau hidup bahagia dunia akhirat biar juga hidup di atas basirah, di atas ilmu, di atas hujah yang sangat jelas. Sehingga kebanggaan kita adalah kebanggaan di atas Islam. Kebanggaan hujah, kebanggaan ilmu, kebanggaan ini merupakan ajaran Allah dan Rasulnya. Selain itu semuanya kebanggaan jahiliyah. Di zaman kita, ikhwan, penyakit hisbiyah merasuk dan menjadi bagian penyakit yang sangat parah. Sehingga tidak mengukur kebenaran dari hujah, dari ilmu, mana Qur'annya, mana hadisnya, mana perkataan ulama salafnya, tapi berkaitan dengan kelompoknya. Loyalitas bukan dengan al-haq, tapi loyalitas dengan kelompokisme. Walaupun dalam satu kelompok itu ada sufi, khawarij, liberal, kemudian uh, eh, Mu'tazilah, ada Alul Kalam, semua tumplek-blek di situ. Tapi kalau sekelompok teman, kawan, loyal, yang tidak sekelompok walaupun dia alim minal ulama dari kecil sampai tua itu yang didep Quran dan sunnah bukan kawan, bukan teman. Dia tidak sekelompok, ilmunya diragukan. Ini penyakit yang seperti itu. Sehingga orang tidak lagi dibuat bagaimana hidup di atas hujah yang ilmiah, yang terang, yang gamblang, tapi diikat dengan ini kelompoknya. Qanibillah, seorang muslim dicela oleh Allah, dia berkelompok-kelompok, yakni berkelompok dalam pertan hizbiyah yang membanggakan bukan kebanggaan Islam sehingga masing-masing punya hal yang dibanggakan tapi bukan kebanggaan Islam dan ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yuqiru rabbuna ummatan ala tashattut ba'da ma asamaha bihabli. Bagaimana Rabb kita akan meridhai perpecahan. Akan menetapkan menyukai perpecahan. Setelah Allah ikat Allah Allah setelah Allah selamatkan umat ini dengan ikatan tali Allah. Wa yubariu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam minha yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya berlepas diri dari segala perpecahan, fanatisme kelompok, hatta takuna kadalik wa tawa'adaha ali Dan Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang mereka yakni berpecah belah dalam agama mereka menjadi kelompok-kelompok yang berbangga dengan kebanggaan jahiliyah mereka. billah Dulu Muhajiri dan ansor pernah ada gesekan yang sampai kemudian yang muajirin, ya muajirin manggil kelompok muajirin, Yang asar juga demikian, ya ansar, membangkitkan semangat kelompok muajirin, kelompok ansar. Nama muajirin dan nama ansar ini kira-kira syar'i enggak? Ikhwan sangat syar'i. Ada dalam Quran. Tapi kalau kelompok kalau nama yang syar'i ini dipakai untuk membangkitkan semangat jahiliyah, untuk membangkitkan kelompok isma yang bukan Islam yang membangkitkannya, apa kata Nabi? Da'awal jahiliyah muntinah. Ini seruan jahiliyah bau busuk kata Nabi. Seruan jahiliyah bau busuk. Tidak layak seorang muslim dia menyimpan kebusukan dalam dirinya dengan yaitu sikap-sikap hisbiyah. Sikap-sikap jahiliyah. Yang ini termasuk sikap bagian jahiliyah. Membangkitkan som semangat fanatisme jahiliyah. Bukannya dia berpijak kepada al-haq dan menjadi proyek syaitan untuk manusia mereka berpecah belah baik berpecah belah berkaitan dengan kepentingan hati mereka maupun berpecah belah berkaitan dengan yaitu agama mereka menjadi berbagai macam bid'ah-bid'ah. Inna iblisa yadau arsyau alal ma. Iblis meletakkan arsnya sehingga sananya di atas air. Summa yaba'atu saraya. Lalu iblis mengirimkan pasukannya, dikirim. Disebar ke tengah-tengah manusia. Dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Bekerja untuk mewujudkan misi iblis. Menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Fatanahum mangsilatan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis di antara mereka a'dhamuhum fitnatan yang paling besar fitnahnya yang paling dahsyat paling besar fitnahnya datanglah salah seorang di antara syaitan melaporkan tentang apa yang telah dilakukan katanya kata iblis mafa'alta syai'an. Kamu belum melakukan sesuatu. Qad kada wa kada. Dia laporan saya telah melakukan ini dan itu. Kata iblis, mafa'alta syai'an. Kamu belum melakukan sesuatu. Datang lagi laporan ma faraktu bainahu wa bainam ra'ati illa faraktu. Tidak aku tinggalkan dia dan istrinya kecuali telah aku pisahkan. Dia pun disuruh mendekat kepada iblis dan dikatakan nikma anta. Kamu setannya. Kamu setan yang paling berhasil. Kamu setan yang paling top. Sehingga membuat terpisahnya dua orang yang bersaudara. Membuat berpecah belahnya kaum muslimin. Membuat retaknya hubungan di antara kaum mukminin ini adalah termasuk di antara proyek iblis yang sangat besar ketika iblis kesulitan untuk menjadikan umat ini musyrik maka iblis bagaimana yaitu membuat umat ini terpecah belah menjadi berkelompok-kelompok dulu fanatisme mazhab itu menjadi musibah yang sangat besar fanatisme mazhab Madhab Hamali, Maliki, Hanafi, Syafi'i sampai pernah di Masjidil Haram atau di Masjid Haram salat berganti-gantian antar madhab. Madhab ini dulu, selesai baru ganti madhab ini, selesai baru ganti madhab ini. Bergantian. Saking tidak bisa ketemunya. Dan itu dampak fanatisme mazhab. Dan itu sangat tercela. Fanatisme mazhab boleh jadi hilang ganti dengan fanatisme hisab. Fanatik hisab sehingga orang dibuat fanatisme pada hisbiyah. Maka ini pun lebih buruk lagi. Seorang muslim hendaknya meletakkan loyalitasnya hanya kepada al-haq, yakni kepada dalil bahwa jalan dia hanya satu, yaitu jalan Islam yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan nabinya berlepas diri dari orang-orang yang mereka berkelompok-kelompok, berhisap-hisap. innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sesungguhnya orang-orang yang mereka berpecah belah dalam memecah belah agama mereka sesungguhnya orang-orang mereka memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok lasta minhum fi syai' ya Muhammad ya Rasulullah sallam engkau berlepas diri dari mereka semuanya Nabi Barok berlepas diri tidak ikut-ikutan, risiko tanggung sendiri, tidak dalam jaminan Nabi. Perkara mereka dikembalikan kepada Allah Ta'ala dan nanti Allah akan kabarkan tentang berita orang-orang yang mereka bercerai berai. Wa an Muawiyah wa an Muawiyah Abi Sufyan annahu qala dari Muawiyah bin Abi Sufyan beliau mengatakan Allah inna Rasulullah sallam qama fina faqala sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri tengah-tengah kami lalu mengatakan ala inna min man qablakum min ahli kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariku ala thalathin wa sab'ina sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa yal jamaah. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian dari kalangan alul kitab telah berpecah belah menjadi 72 kelompok. Dan ketahuilah umat ini akan berpecah belah menjadi 73 milah. 72 finar dan satu yang ada di jannah. Dan satu itu adalah jamaah. Hadis ini ikhwan ada hadis sahih. Dan banyak riwayat kitab-kitab hadis yang mengeluarkan hadis tersebut. Para ulama membawakan panjang lebar. Sebagian orang mensikapi hadis tentang iftirakul ummah yang hadis ini oleh para ulama alul hadis katakan dia sahih, maka ditolak. Dengan alasan tidak terdapat di dalam ini sahih Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. kalau setiap yang tidak terdapat di sahih Bukhari Muslim ditolak, akan berapa banyak hadis yang akan ditolak. Imam Bukhari tidak memasukkan semua hadis yang dikumpulkan itu dalam Sahih Bukharinya. Imam Bukhari mengumpulkan banyak hadis. Kemudian yang beliau masukkan dalam Sahih Bukharinya itu betul-betul yang dipilih dengan sangat ketat. Dengan rawi-rawi yang betul-betul sangat ketat. Ibaratnya kualitas A. Sehingga sampai kesimpulan para ulama yang telah menguji hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Bukhari dari zaman ke zaman bahwa asahul kutub ba'dal Quran kitab yang paling sahih setelah Quran adalah sahih Bukhari. Itu sudah betul-betul diuji para ulama dari zaman ke zaman. Hingga dikatakan demikian. Ikhwanibillah, sehingga tidak semua hadis yang dianggap sahih yang sahih semuanya dimasukkan dalam sahih Bukhari. Ini yang paling diseleksi oleh beliau. Sehingga kalau alasannya tidak ada dalam sahih Bukhari lalu ditolak, maka berapa banyak hadis yang akan ditolak. Yang kedua, dia bilang Gak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan umat ini berpecah belah. Siapa yang memerintahkan berpecah belah? Ini hadisnya perintah atau maklumat ikhwan? Khobar atau perintah? Khobar. Bukan perintah. Sebagaimana Allah menghabarkan Huwaladhi khalaqa huwaladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Allah yang telah menciptakan kalian sebagian manusia ada yang kafir, ada yang mukmin. Ini perintah Allah Anda untuk kafir. Boleh kafir, boleh mukmin. Perintah Allah memerintahkan Anda boleh kafir, boleh mukmin atau ini berita di Allah Ta'ala ikhwan? Berita. Allah yang menciptakan manusia dan Allah tahu nanti di antara manusia ada yang kafir, ada yang mukmin. Ini berita. Dan ini merupakan bagian berita nubuah. Berita Rasulullah SAW, berita kenabian. Yang Nabi tidak akan bicara kecuali dengan wahyu Allah Ta'ala. Wama yang anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi bicara kecuali semata-mata dengan wahyu yang diwahyukan Allah Ta'ala. Sudah begitu ada lagi yang menilai malah ini hadisnya kuali katanya itu. Kuali satu yang masuk neraka, yang 72 masuk surga. Kemudian ada lagi yang kalau saking semangatnya ya ini untuk menyatukan umat ini bahwa yang sudah jelas sahih ditolak Lalu pakai hadis yang dhaif atau bahkan palsu. Ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umatku rahmat. Hadis yang palsu dipakai sebagai hujah karena cocok dengan hawa nafsu, kemudian yang sahih ditolak karena nggak cocok walaupun sahih. Ikhwani billah, Berita seperti ini justru menjadikan seorang muslim satu, dia waspada. Jangan sampai dia masuk dalam kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sesat, yang yang dia menyimpang dari ajaran Nabi. Yang kedua, agar dia benar-benar memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi ahlul hak di antara orang-orang yang mereka menyimpang. Dan penyimpangan dari agama sesuatu yang wakil. Sesuatu yang nyata. Seandainya kita tidak mau tidak tutup mata, setiap kita akan melihat berapa betapa sangat banyaknya penyimpangan di tengah-tengah umat ini. Muslim tapi musyrik Muslim bawaannya munafik. Muslim pikirannya enggak gendah. Kalau zaman zaman Rasulullah orang-orang munafik mereka sembunyi-sembunyi. Mereka sembunyi-sembunyi. Bahkan ketika mereka dihadapkan kepada Nabi, dia ingkari apa yang dia telah ini katakan. Di zaman kita, Kemunafikan itu ngegleh. Tahu ngegleh enggak? Ngegleh enggak tahu. Ngegleh itu terang-terangan seperti matahari di siang bolong sehingga menunjukkan nifaknya, menunjukkan kemunafikannya itu tanpa tedeng aling-aling. Alhamdulillah, Wakil yang tidak bisa kita ingkari berapa banyak penyimpang yang dilakukan oleh muslimin. Pemikiran yang berkaitan masalah pemikiran. Dari liberalnya, dari syiahnya, dari para orang tenggelam dalam filsafat, dari kuburiunnya. Kenyataannya wakil sangat banyak. Bagaimana diingkari hadis Nabi yang menjelaskan tentang ya ini perpecahan umat menjadi berbagai macam firqah-firqah. Sehingga agar seorang muslim dia memiliki persiapan, memiliki kesiapan untuk hidup di tengah-tengah banyaknya penyimpangan sehingga dia bagaimana persiapan diri baik-baik agar tetap istiqamah, tetap eksis di tengah-tengah orang yang mereka menyimpang. Menyimpang karena syahwat atau syubhat. Ada nggak kira-kira di sekitar masjid MPR ini yang kalau dengar azan tidak berangkat ke masjid? Ada nggak ikhwan? Ya banyak. Itu penyimpangan atau siratal mustaqim? Ya kenyataannya begitu. Muslim, haji, hajah, tapi labuan di pantai, das kebo, larungan, kemudian tanam-tanam segala macam ketika ada proyek, masih sajen di Gunung Merapi, setiap memulai apa sajen, haji, hajah, penyimpangan di tengah-tengah umat ini satu hal yang wakil yang sangat nyata. Bagaimana diingkari? Apalagi dikatakan ini kuali hadisnya satu yang masuk neraka yang 70 sekian masuk surga. Insya Allah kita lanjutkan ya masa akan datang bismillah dan masuk isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.